bagaimana pandangan Islam solat kodok? Memang dianjurkan bagi muslim Sepakat empat mazhab paling tua Mazhab Hanafi nomor dua Mazhab Maliki nomor tiga Mazhab Syafi'i nomor empat Mazhab Ambali Bahwa solat yang dulu-dulu lama-lama ditinggalkan Sekarang baru tobat Maka yang lama tinggal itu wajib dikodok Cara mengkodoknya besok habis solat zuhur usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi qada'an bukan qada'an qada'an cuci tangan qada'an dhal artinya mengganti yang lama tapi katanya enggak perlu diqada cukup istighfar aja aku taubat ya Allah astaghfirullah rabbal baraya أستغفر الله من الخطايا itu pendapat Ibnu Taimiyah bukan empat mazhab empat mazhab mengatakan wajib diqadha kalau mau cari tulisannya mudah saja www search www.google.com search buat di situ salat qada Ustaz Sarwan enter ketemu empat mazhab Ustaz Sarwan dari rumah fikih Jakarta Ustaz berdosa nggak kalau suka foto selfie sendiri di medsos? Dulu orang berdoa di depan Ka'bah gini. Ini Ka'bahnya ini. Sekarang enggak doa. Ah. Semuanya direkam sekarang. Berdoa direkam. Sholat tahajud pun direkam. Sebelum sholat tahajud, pasang tiang kamera dulu. Nah. Streaming usolli sunnat tahajud. Dulu orang tahajud nengok tempat sujud, nggak nengok kamera. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu selesai salam istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok berapa like? Oleh sebab itu jangan kau tunjukkan Sedangkan amalmu pun tak kau tunjukkan Apalagi bibirmu Foto bibirnya macam-macam ada jangan foto. Nauzubillah. Dulu ada sempat beberapa tahun yang lalu tren foto sambil menjulurkan lidah. Akhirnya saya buat DFB. Yang menjulurkan lidah itu dua. Pertama anjing kehausan, kedua anjing naik nafsu. Ah, masuk ke dalam. Takut. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya bagus, tidak usah kau ekspos. Nauzubillah. Saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya kalau kita belanja dengan kartu kredit, beli kendaraan atau rumah secara kredit? Karena mau beli cash uangnya belum cukup. Segeralah ke bank Kaltimtara Syariah, CMB Niaga Syariah, Bank Mandiri Syariah. Keluarlah dari riba. Siap? Besok pagi langsung ke Bank Kaltimtara Syariah. Tarik semua uang-uang dari konvensional, alihkan ke syariah. Siap? Hmm, tak siap nampaknya. Oleh sebab itu maka amal orang Islam melepaskan diri dari riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, pakai riba, kendaraan riba, mobil riba, rumah riba bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Gimana orang kerasukan setan? Begitulah nanti dia di akhirat. Oleh sebab itu, tarik alihkan ke bank syariah yang sudah mendapatkan fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional. Ustadz, nonton film Korea apa hukumnya? Semua yang kita tonton akan membangkitkan cinta. Dari cinta muncul keinginan untuk ikut. Itu hukum awal. Pertama, menonton. Kedua, cinta dan suka. Ketiga, mulai ikut-ikutan. Maka jangan heran kalau anak-anak funky sampai lubang telinganya, antingnya, lubang antingnya lebih besar daripada lubang telinganya. Karena yang dia tonton anak funk. Begitu juga dengan orang yang hobi bertato, suka tonton, suka, akhirnya dia pakai semua tato. Begitu juga dengan Korea. Maka setelah dia tonton, dia pun ingin seperti orang Korea. Maka jarang-jarang orang kita yang dianugerahi kulit macam Korea, tapi dia suka macam orang Korea, akhirnya banyak orang kita kalau kita lihat wajahnya macam tepung terigu dua on. Macam semen putih dilemparkan. Oleh gara-gara apa itu? Efek Korea. Korea efek. Oleh sebab itu maka tontonlah sesuatu yang merubah menjadi tuntunan. Mahasiswi-mahasiswi, kamu jurusan apa? Saya jurusan teknik. Cari video-video teknik di YouTube. YouTube teknik. Kamu bagian apa? Kami bagian industri. Industri. YouTube itu ilmu yang luar biasa. Tonton semua ada. Semua ada tentang yang baik-baik, yang buruk-buruk. Maka alihkan. Habis waktu dibuat oleh sinetron Korea ini. Luar biasa. K-pop, Korea. Nanti di akhirat kalian mati dibangkitkan dari kubur. Tengok sebelah kanan Korea. Tengok kiri Korea. Kenapa aku sama orang Korea? Ya karena gak suka dulu sama Korea. Hati-hati. Almarhumah aman ahab. Orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia sukai kita yang mencintai Nabi Muhammad ini akan dibangkitkan bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran, orang yang suka baca Quran, yang suka membaca Quran, menghafal Quran, mencintai qori. Berapa lama kita dengar bacaan Quran tadi hati kita tenang, suka kita. Ma'asafaratil kiramil bararah, pandang kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang depan malaikat, Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau orang yang cinta kepada Quran dan suka kepada ahlul hamalatul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibangkitkan bersama para malaikat. Stop sinetron Korea. Assalamualaikum Ustaz, apa apakah menggelar event konser musik gimana hukumnya menurut Islam? Musik yang mana? Musik mengajak berzina haram, cinta satu malam. Musik mengajak selingkuh, Arab, selimut tetangga. Musik mengajak kelahi, Arab, kucing garong. Musik mengajak eh, nggak uh, mau sama perempuan, Arab, no woman no cry. No woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Nggak ada perempuan, nggak perlu kecewa. Nggak ada perempuan, nggak ada nangis. Akhirnya kawin sama laki-laki. LGBT, mencong. Nauzubillah. Dari hamba Allah, bagaimana bersyukur dan bersabar atas kelebihan orang lain dan menerima kekurangan diri sendiri. Jam 11 pas, pertanyaan pun habis. Pas 90 menit kita bersama. Ditutup nanti dengan doa. Bagaimana kita bisa ikut bersyukur melihat kelebihan orang? Oh ini berat, berat. Kadang kita ngelihat mobil orang baru demam tiga hari. Nengok orang rumah baru sakit kepala kita. Yang paling sakit hati saya Pak Ustaz, rumahnya baru saya tahan. Mobilnya baru saya tahan. Saya paling sakit hati waktu nengok bininya baru. Itu memang sakit gigi saya Pak Ustaz. Makanya dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi sampai kau sayang pada saudara saudaramu ma yuhibbu li nafsi sama seperti sayang pada sendiri sendiri. Saya senang dengan bapak wali kota Samarinda. Walaupun saya tak punya jabatan. Kenapa? Karena dengan beliau jadi wali kota, naiklah harkat martabat kaum muslimin di Samarinda hendaknya. Amin. Saya senang dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Karena Pak Kapolres selalu hadir di acara-acara keislaman, sholat berjamaah di masjid, acara tablik akbar mengamankan, bahkan tak kami minta. Begitu kami minta Pak Ustadz begitu antusias. Alhamdulillah untuk tahun ini Pak Ustadz sejalan antara Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Keduanya sama-sama pecinta agama, pecinta solawat, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tak punya jabatan, tapi saya ikut senang dengan jabatan yang mereka punya karena dengan jabatannya, hartanya itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam doakan, ya Allah, ini ada tetanggaku, rumahnya baru, mobilnya baru, Hatiku bukan main sakit, tapi tolong aku ya Allah. Karena kalau kita berdoa, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jangan doakan yang tak baik. Ini banyak orang malam bangun berdoa, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Kalau bisa kakinya kena diabetes, potong dua-duanya. Dulu zaman saya kecil TV itu seingat saya ada kakinya kan. Sekarang TV pun tak berkaki, kena diabetes juga. Tapi ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka kita doakan. Dia dapat punya anak, doakan. Apa doa orang punya anak? Barakallahu laka fil kuasa wa syakartal wahid wa rizqta birrahu wa balagha asyuddah. Padahal yang nikah duluan kita, sudah nikah 10 tahun gak punya anak. Dia nikah Januari, April dapat. Marah, emosi. Kenapa Allah tidak adil? Kenapa dia punya anak? Sama-sama ibu tetangga dekat rumah. Anak sama-sama sekolah, sama-sama kuliah. Tapi tiba-tiba anak dia nikah duluan. Marah, emosi. Orang nanya, eh itu yang nikah di hotel anak ibu dengan yang temannya dulu. Iya, tapi lebih cantik anak ibu kok dia duluan laku. Iyalah dia pakai pelet. Emosi, marah, fitnah. Kenapa kita tidak merasa senang dengan kesenangan orang lain? Oleh sebab itu maka puncak dari iman adalah merasakan kesenangan orang lain, merasakan kesusahan orang lain. Sama-sama senang namanya tahniah. Sama-sama susah namanya takziah. Mari kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut senang melihat kesenangan saudara